punya harta kecuali ada lima hal sing tercela. Siji tulul amali iku dawane angen-angen. Maknane tarok kubuma tegese angen-angen perkara. Yustab adu ingkang adoh apa husulhu hasilema. Wahir khirsun lan gungseng, gungseng keinginan sing tenanan. Holibun kang cara kiye kuno maknane holibun ingkang mongal, mongal maknane sing berlebihan. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. bu mongkote wong sing seneng fit ing dalam dunya malu menudin Watoli Wata libu hau utai kanggo golei kelewayane dunya iku mazmun din baidu. Lawa rohbatu utai sing keceluk seneng rohbah iku inama tahtas takhtasu. Angin pestine kekhususan apa rohbah bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lewal fudulu te kang aran fudul hmm. leluwian niku nama lagu amesnya. kamu tlakno atau ka ucap napa fudul alama ing atas perkara ada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Kala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum mantaro taraka dunya lahiran. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku wong. Taro kakang ninggal sopeman adunya ing dunya lil akhirat di krono akhirat. Walal akhirat talan ora wong sing ninggal akhirat li dunya krono dunya. Walakin khairukum tetapi ne api-api sira kabeh man wong. Aku dakang alap sopeman min hadi sangking sisi iki wahadi lan sisi iki. Warwi alan diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qol satune Nabi ku dawuh nikmal mati ya tu dunya lima iku sak bagus-bagus ya atau te tunggangan adunya yaiku dunya. Fartakhiluha mongko budalono sira kabeh sangka dunya tubal irtikhali mongko gawe yo ya alat budal siro Ha ing dunya tubal lih mongko nyampe no napa dunya kuming sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah adunya dunya uta dunya ku darusidkin iku omah kebenaran liman kedhi wong sedekah kang bener sapa man ing donya wa daru najatin lan omah keselamatan liman kedhi wong fahima kang mahami sapa man anha saking donya wa hinanan omah kesugihan liman kedhi wong tasawada kang sanggup sapa man minha saking donya Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medit sadidun kang banget. E bukhlun sifat medit wong sing kebujuk. Wa innal bila lan sak temne coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian kalian halis sithik-sithik. Tasabatu sanggo sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sanggo. Fakot nada mongko temen-temen nyelok-nyelok sapa al munadi wong sing nyelok-nyelok ar-rakhila ar-rakhila. Ar-rakhila ayo do lunga ar-rakhila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh marku ing tumpakan sira kabeh. Wasiru lan lumako sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Ini kalau terangno dadi jadi kalau bolak balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar al Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih. Asli kitab ini bernama napa Nasaihul Ibad alal Munabbihat alal Istiqdad liyaumil Ma'ad. Nah, jadi terus disarai oleh Senawawi. Nawawi <clears throat> Kula terangno secara ilmiah. Dados ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbeh takbeh ngelak ngelak barang yo ya terus tenanan. Nak muji barang yo ya tenanan. Nah Sufyan Asori termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek dunia untuk ngamek. Ini wis panjang jenisnya ngoten, jenisnya tiang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng dunia. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kue sang akhirat mau tidak mau harus lewat dunia. Kue so nyumbang masjid ya nak di duit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di duit. Sehingga dawo-dawo yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah supaya seimbang. Mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salah wong istighfar terus sanggeng wedine mati suul khotimah. Ucara kalau jadi guru nih, tak PHK tenan. Tak wamuk tenan. Karena istighfar itu tidak solusi. Biaya-biaya dunia butuh pengajaran, paham ya butuh soda. Oh, Kok terus kau kepengen khusnul khotimah mau istighfar tok sanate ning di. Raya nak medit istighfar, kiai alim ramulang istighfar, canom nom-nom ngurusi masjid cukup apa? Istighfar eloro di baro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar wa mesti tak yang mau di santri artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kue nak mau ayat Quran ketika terang ayat-ayat pangeran kue eling akhirat kue ora bakal jadi wali karena kamu akan sangat egois nabo akan sangat egois dan kalau nih rasa seneng, ngono wong ngas nangis akhirat itu ya rasa seneng. Akhirat sing di sebab maksudnya. Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridhani Allah. Nah, gue golek ridhani Allah ya nak mau tasbih sing fase. Misalnya kayak misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok orang mikir mani sing dadi wong itu, sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hal eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu, Rama. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah hakka ma'rifati. Orang nggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai jari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat mau Quran diling no akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kue rapat peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestinya kan kita bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Orang ono zat sekuat Allah. Tidak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti wae sementing swarga, sementing swarga dzrobil alamin yura dimaknani Rahman Rahim. Wah, kurang ajar dan yakin kita jamin. Nah, seperti itu itu nggak boleh. Artinya kita ya yes, malah tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia, dunia demi akhirat semuanya harus terkontrol urip iku kabeh li ta'lamu anna ala kulli syai'in qadir wa anna waha qad ahata bi kulli syai'in ilma jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan saya lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu kesimpulan berkesimpulan li ta'lamu anna waha ala kulli syai'in qadir bahwa Allah kuasa wa anna waha qad ahata bi kulli syai'in ilma dan Allah itu luar biasa pengetahuannya tapi mbek kowe mbok simpelno ya mang Mana wong sing sholat nang ngas nangis ning akhirat itu cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmennya blas sampai pangeran. Itu tidak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding wong ning dalan-dalan ya soleh, tapi ojo nyaingi soleh wong alim-alim ora kelas. Karena tadi itu masyur itu di kitab Tadabburil Quran itu. Itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi iling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca. Sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat. Sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak. Apa yang sing mbok miliki mesti hilang sing ra bakal ilang sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Soalnya Allah di sifat Qadir berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawasi Allah ya alim. Sekali sesuatu itu indawah misalnya ikhlas ya akan abadi. Ya gue rabuk pikir, aku kuabe aja tuh kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung, mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan dulu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Enggak nyifati Allah. Gue jaluk supaya wong sing Allah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita melebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Gue aja sampai. Mana kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane khawatir nyifati ku Allah gak pati fase, Jadi wong nomor siji kudu fase nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Jadi dunia, melarat suwi ya repot. Ya yes, loro kabeh lah ning dunia. Dadi paham ya dadi kudu ke Imam Syafi'i lo kondang. Imam Syafi'i ini cita citanya jadi. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyur itu. Kulo gada siiran Imam Syafi'i kata kulo gada diwan lima Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran masya Allah tenan. Kulo gada napa diwanul Imam napa Syafi'i kulo tiap berdiri lem niku sering kulo waca. Nu nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita roja'in yang Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin jadi setelah muji-muji Allah uh, apa setelah muji-muji Allah itu Allah Lakot mananta ala kolbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala iwal kudusi Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci Terus beliau ngendikan Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi Kulo nak badhe tilem, takolab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i sini kayak kue nabi turu ora tapi kue kan mikir utang, mikir kasus-kasus ini Imam Syafi'i nabi turu perkara iso antara antarane wedi reling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, apa cara wong Jawa glebakan, nabi turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kue. Iku ndikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikru kabenan nafsi wan nafasi. Kula gribakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan benan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Desa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora kaya kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. <laughs> terus wiridane gak suwana waduh. Innalillah dengan kau ana wong urip ngono. <laughs> Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau es es buka-buka di sepuro pangeran, jelas sepuro ya apa-apa kelakuan ngono. Terus di antara si Ire gini, ketika mujimi terus Fa intan takim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini pengen kula maca nganti hari. Fa intan takim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tan takim dari kata nikmah itu maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa Biar rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sih mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke yo ya ora paham ae. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pengiran. Wong wong wong apik sapa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil Wong apik itu apa? Wong sing fasih ketika muji pengiran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nak muji pengiran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, yuh biasa. Bangunnya suarga Rabu puji. jadi hmm. puji bojo elek rawani wayo nih suarga wayo anake halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh belanja Kabeh bangunnya Rabu pu, puji. Mesti muji akhirat ya ya biasa wae standar, tapi nak muji Allah fasihan ida maka nafi rom bihi orang yang sangat cakap ketika muji pengiran. Wa fi ma hu fil waraka na tidak bakas barang liya iku ajama ajama ora pati iso. Nah, jadi itu lah kita ini punya imam, imam fil fikhi. Imam fil fikhi kita adalah Imam Safi, tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran Santai akhir hayatnya. Itu Iran si Iran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya nggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nanti anak kulo, bucu kulo ini ada satu dua sing takon saya sairane Imam Syafi'i mergi napa kita baru rokok kue anak sobo sapa Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing di <laughs> mazhab napa? <laughs> mazhab sing di menapune anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i sangi senenge pangeran ngoten. Eh, lakot mananta ala kolbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala kolbi ingatasi atase ingsun di Bima'rifatin kelawan siji pengertian bi anaka gini ku saat temani panjenengan iku dul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenik matan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa? nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dul ala. Jadi lakot mananta ala kolbi bi makrifatin bi anna kawu Jadi nak gue kan gak syukur bi Allah dul ala mergo kowe untuk nikmat panjen. Makomem kan ngono. Nek masa fikir dia ini syukur bi Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil makrifat, makrifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku imam. Hmm. Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wabahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh oleh ulama berikutnya. Ya, mau misalnya dunia dikritik ente ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu warga, ya baru kaya referensi perilaku kamu di dunia di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun ya baik duit, madrasah baik duit. Makanya Imam Sufyan Asori ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu di kritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati ya tuat dunia. Kendaraan terbaik adalah tuh dunia, maka gunakan yang baik, tu belihkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saya jek urip, ah mumpung cek urip aku tak mau maca tauhid, mumpung cek urip tak mulang, mumpung cek urip tak birul waliden mumpung cek urip tak bekti abe ibu, mumpung cek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini, nikmal mati ad adun adunya fartahiluha tubalihkum al-ah al akhir. Imam, Imam Sayyidina Ali ngendikan adunya dari sitken liman sadaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi seperti misalnya dunia ini para wali kok Syabdul Qadir Jilani Imam Syafi'i. Sauri-puripe ning dunia ndak apa para wali iku memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunia bagi orang-orang baik apa? darusidkin apa? darusidkin Tapi bagi wong si tukang bodoh nih sauri-puripe ya bodoh nih, kok bodoh niki ditutup bodoh nih menang kowe ya darukisbin apa? Jadi intinya dunia karek sing ngelola, apa karek karena ada yang ngelola. Itu namanya Sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunanya Sarah itu apa? menyeimbangkan lagi. Apa? Menyeimbangkan lagi. Oh proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo. Bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa awladikum aduwal Bojomu, musuhmu, bojomu, anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bujumu ngalangi kue kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu napas sisi itu ya harus dikritik, disebut adual lagum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan nak darani bojoku Iku nih gue ayat wawau yatu ilal jannati wal maghfirati bis. Iku jelas darah di bujuk swargo kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum saat terusnya saat terusnya tuh ulai kayat una ilan nar. Wong-wong kafir sing dadi dadekno bojo, misalnya orang Islam kok rabi wong kafir cari pangeran dawe ulai kait una ilanar kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak moro neraka terus Allah dawuh wa wa yadu ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe ngawi ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong no ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo ya sudah langit. Tapi neng kontak pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya apa ini ya aduan. Lah kowe kowe kalau bojomu yang ngono, kadang ya aduan iblis, Wadang ya kayak wali tenan. Wes adik ke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi usul. <laughs> usul bamu. <laughs> Tapi intinya pokoknya ngaji kuncinya sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama nak ono zamu dunya ngenyak dunya ya dunya sing perlu dinya yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu nak ono dunya dipuji ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso ono kowe ah, ya kok kiai lah kadang suwantri apa agak gak nalar dalam banyak hal santriku gak nalar misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah tapi ya kadang dipuji-puji zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ono wong muji hafid, oh hafid itu tuh apik ngene ini Mergo sing jaga apalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngeritik, apa artinya hafid agak paham. Banyak kadang kena ora tau ngaji, ngopal ngapal tok. Lah kayak kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? ada proporsinya ya sudah seperti itu tugasnya sareh Nawa tugasnya sareh makanya ketika Sufyan Asauri ngenyak dunyo ambek Senawi Ini loh saja, ini gue perlu dinyek kabeh nak posisine ini ini ini ini lha gue jenis syarah, Nawa jenis nawa syarah kata suau inna min aswajikum wa auladikum aduwal lakum istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bujumu bocah jamaah gelem, hormat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa wa yatu ilal jannati wal makhwirati biidni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngame. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha almaratus maratus Ya, ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya gue ambek deh, ngono kadang ngilo puji-puji deh, wong kok gantengnya ini, Wong kok wali ini. wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng rokok radue duwe ngenes. Wah. <laughs> Rasido wali, wong ora barang mekruh kok ngen ngenes. Akhirnya was gak wali blas. <laughs> Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan wong kire kok iso syukur. Tapi bareng mau ora rokok kok ngenes. Wah gak wali blas. Wong kelangan bolu seton kok. Kok ngen? Boleh setan. Jadi wong sing aramno rokok nak darani rokok wae. Boleh setan. Uyo <laughs> setan wong yo kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok ah sono-ono iku hadis untuk Ana setan kok nguyuh bareng. <laughs> Seru repot kiai kiai. Mereka dua kelompok besar. Sing halal rokok yo ya kiai kiai top. Wong Mbak Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Ki milih ndi? <laughs> Aku celing di sekono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Eh, nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilah noning ngarepe. Aku ora muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak sholat ora oleh ngidu ning ngarep. Dewi Nabi piye fa inna wa qibala wajhi da sallam. Kok Allah ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bimakane, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. <laughs> Wali kok bata-bata ya melati awalnya sapi makan utawa ono Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. gue ya, mau ono wong itu rokok terus kandang kena rokok terus mati. Ke rokok itu membunuhmu. Tapi wong iki rokok itu sudah di Gitu ya aku nara rokok malah mati. berkuas <laughs> mendarah mendaging wah. Mati loro infus itu bareng bojone metu, bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu niku ra wani tenan, bareng bojone metu infusan, Ngongkon santri pertama terus mentok. <laughs> Lah anak sing jenis iki kan Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani ki tuwa wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati wis tuwa. Mbok saiki bojo urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas mu ngaram di dhisik. Gus Mu'i ngaram no rokok. Gus kulo bawa saat ini takut jenengan. Sekali jenengan muni haram, kau Mu'i kulo tak raro rokok. Tapi kulo tak cerita, terus cerita. Kulo nunggu kiai, Gus kiai tuwo deso. Ono tambahan itu tuwo deso melarat. Dia nyifati apa itu tuwo deso melarat. Gue bah, Gus pun ketoro bah. <laughs> Wongen kulo kula tak mepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Ini di langgar tuwa ambek konco-konco zaman mondok tuwek ketemu tuwek terus cocokan nasib zaman mondok <laughs> serokokan ke barisan Kau isu di dibojo Gus awan niku mergawe sak-isa iso kula njen kula e duwe sawah di Tegal hiburanku satu satu iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes terus disebut-sebut nani pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus bar kula wis hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. <laughs> Satu-satune hiburanku ya barisak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mending ngono gak sombong jeblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. <laughs> Dadi dek niku iri agar pojok musola ono cah nom-nom apa delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok haram. Akhirnya aku pun bah kangge jenengan halal halal. nah jenis ini kiku ku ya kudu didukung wong hiburane sekarang sitok iku. Rokok neng pinggir musola anggar barisa. Ya aku ora tenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar Pak Liwat ya pas ngono. Masya, saya ini bujuk udah bura serat tata kono kabar ben ben. Nah yang jenis ini piye misalnya, haram nopo halal jenis ini. Nah kue kan gak ya rokokan gelem, dodok dangdut gelem lah. <laughs> Dela WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ra iso dene. Eh jenis iki halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musola rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ono adual lakum. <laughs> Eh, semata ana wong tenan. Piye ki misalnya dadi kiai posisimu kaya aku, terus dipamiti ngono ini lu luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat kayak kampung kan ngoten, masyarakat tuh kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah adat. Adat napa? Enggak, ya, wae daerah Rembang ya mesti apa dawe Mbah Mun Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawe. Ya jal mu'i be Habib Lutfi bagi sing derek toreko ya mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun mu'i Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwih mandi ruhit dibang mu'i. <laughs> Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. Jemui cek PBNU iku menang apa? Iya. Menang ya ini. Jadi dari kulo niku kiai Gus bulan ini rumah sakit ada rondo ape ujub tapi cuma kulo niku kiai <laughs> terus ada juga dulu dangdut gue boten pantas dulu fisko berapa pantes hiburan kulo namun ngerokok nih pojok. Masalah. Mau Wena musola nih gue nak bengi ora untuk redup sepatin pikiran terus rokok terus nih mereka dene itu waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Jadi yang gerisak bu jenis roh nak gak mulai. Iku konjone nang masalah lu. Ana singi cek Masumi, konjone kawak-kawak itu, Mau no, mereka seneng Masumi, ana sing wis NU ya bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas boyo kan pancen tau alumni alumni pondok. cerita di si mondok itu ngelelet wah di sini gue serokok nak gak di wah udah itu kunangan rokok <laughs> Plurin. Dadi mau ngerok, kok mulai mondok, mulai ngelel, eh, edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok mode modern. Oh, wis ngalami ngono nang terus diharam ora jantungan piye. <laughs> Wah, mata wong dengannya. Mau nggak e sepuh, kula ya hormat biar piyambake sepuh. Coba nak fatwa hukum percaya kulo wae. Pun Gus Woi kantun jenengan nih. Tapi arahnya ku jaluk halal menamuni kan. <laughs> Mau di kantun jenengan tapi arahnya gue jaluk. Alah. Gaya tok sini tamu menus. Gaya. Mau namun dari anu jenengan juga ya tok sini itu tetap milah, apa? Gaya gaya tok. Ngono-ngono las pokoknya kulo suwon ini yang jarang orang mengatakan jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat jadi makanya kalau sering Kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena makrifat. <coughs> Jadi lakot manan ta'ala kol bibi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah. Karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan. Bi annaka wah dul ala iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek niku makrifatis sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah, makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pem pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggu tradisi para wali papan atas. Iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah, syukure kowe kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali ku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serano liyane sakire <laughs> peminate ra ono wis sananane akhirnya. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu kritik Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil tu ad dunya napa nikmatil tu ad dunya. Dawe Sidin Ali ad dunya darusit liman sodakoha wa najatin liman fahima anha kaya adunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong soleh ku daru sitkin karena sauri-uripe ning donya nggo menanamkan kebaji kebajikan pun kula terusna wal maqala li surun te makalah kang kaping 20 iku an Hatim ala Samrah rahimahu qol Al ajalatu te kesusu ail isra te kese kesusu fil umur ing dalam beberapa boro perkara menas setan. Jenenge kesusu kabeh setan. Ila fi khamsi mawadia kecuali ing dalam lima beberapa tempat. Fa innaha saat satemne ajare al jarata te kese kesusu fi ing dalam khamsi mawadi min sunani Rasulillah. Yaiku setengah sanging sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kesusu ku elek kecuali dalam lima hal. Siji itamu dhaifi iku kei panganan. Bima klan perkara layatakallafu kang ora dadi kapeksa pompa ing dal nalika bagi sing ditamoni. Yaitu hormat tamu, itu secepatnya. Tapi dengan hormat sing ora berlebih berlebihan. Ida jalane kaline singgah sapa dhewe fu fi manzili. Ini dalam omai wong. Wa Nabi Hurairah ana Rasulullah qol man atama khaul muslim syahwatahu harramahu wa alan nar. Manuti sabane wong atama ngeke imangan sapa man akhahu ing dulure man al muslim. Ngeke imangan syahwatahu ing jatah sing disenengi man. <clears throat> ing jatah sing disenengi man harramahu wa alan nar. Jadi misalnya kowe sego sak biring, Ono lawuhe sing mbok senengi banget kepengen mangan wong kowe dhewe melarat, tapi ono tamu mbok kekno tamu. Jenenge apa? Memberikan makanan yang seharusnya sesuatu yang kamu seneng senengi, tapi demi hormat tamu itu kamu loloskan, kamu kasihkan tamu. Iku haramahu wa alan narma haramahu wa. Iki cerita dhisik, nah saiki gak ono. Saiki wong ngekeki mangan iku seluah-luah, napa? Nggih to nggih. Maksudnya ngekeki mangan tamu ya memang di dalam sudah lu luah. Nah dhisik kan koyo cerita sahabat tuh. Kurma tamu, jatah mangane anak, terus ngene-ngene kan saiki ra usum ngono wae. Saiki wong kerelan apa panganan nah, akeh yakin ya saiki wis kerelan apa panganan niku. oke Nah, dhisik mungkin cerita ngono apa? Ngekek mangan tamu, memang bener-bener satu jatah yang harusnya milik keluar keluarga. Lalu dawai Kanjeng Nabi, siapa yang memberikan makan tamu, sementara syahwatnya dia, ya keinginan dia, syahwat itu tidak harus urusan seks atau biologis, buat keinginan itu jenenge apa? Syahwat. Nah, kali itu dikasihkan tamu haramahu wah alan nar. Sing repot nak tamune iku kepingine rokok balik bab rokok. <laughs> Lah iku apa termasuk nukokno rokok tamu? Iku termasuk manat ama akhahul muslim. Merkoh bahasa Arabnya rokok iku bingung no. Ayo saya kira rokok termasuk to'am tora. Ayo jawab ya. Rokok itu termasuk to'am tora. Mboten kan? Wong Arab nak darani syarabud dukhon apa? Syarab itu minuman. Jadi ah, rokok itu bingung no wong. Wong belok kok darah nih. Syarab minuman. Jadi itu keliru kafe. Itu kayak darah nih. Bahasa Arab rokok kan dukon kan. Terus nak menghisap. Wong Arab nak minum apa? Syarab. Atau surab. Terus kok iso darah nih surab itu faktornya apa? Cair. Rokok maksudnya. cair. <laughs> Ini jelas. Jadi Panjen sesuatu sing balani setan wangel bahasa dewe. ya, Tapi gue mau kena ngaramno teman-teman, wong alim ngalim iku agak sing rokok. Nah, sing ora rokok bentirannya alim melok rokok. Ya mbok. Nah, ya kalau orang ngaram no orang ora ngaramno ya nanti ditamu. lebih lagi rong minggu nopo tolong minggu. Kiai ku mursid terkenal, terkenal yang ngaram rokok. Nuang didi kiai didolani, didolani dijak ngaram rokok. Napa? Dijak Alhasil singkat cerita suatu saat ono pengajian mubaleke ku rokok, pah poh rokok. Ya ini podo temperamen tadi, gue ger, ini depan umum. Sisi tok ngaram no, sisi tok ngalal gue ger. <laughs> Terus sing cerita kula niku lha mbok apakno? Tak mbaro terus padha kiri ben ngono. <laughs> Sampai acara iku ra gara-gara sing ngepe pidato. <laughs> sing ape pidato tukaran mbek sing ape donga. jadi sing sing ngaramno iku jatah bagian donga. Kiai sepuh sing rokokan iku mubalek. Mubalek kan pantese rokok umur untuk pahpoh biasane ngono. Biasane maksudnya. Ya iku sing calon pidato biasa rokok, kok ora rokok ora iso omong kan perkara. Dadi ketuten <laughs> Ora apa? Dalile pundi nak rokok haram? Lah kuwi dalile rong rokok wis wani rokok. Golek isi. <laughs> Nak dalile halal, dadi kon golek-golek. <laughs> sing halal nuntut sing haram. Dalile pundi, bah nak rokok nu haram? Lah sampean dhewe rokok dalile halal di. Ayo waca. sing soibel pet seneng wah ana tontonan ilmiah. sing bingung santri wedi kabeh padha ini? Cara kula sing roh peristiwa iku tak video tenan. nah, aku kan sebagai wong alim itu khazanah. Khazanah apa? Ilmiah. Tukaran lagi khazanah. Ayo cara kowe milih di. Saiki sing wani rokok iku nuntut sing ngaramno dalile di nek rokok haram. Kowe ya ora dalil kan sing haram. Kan gak mungkin Quran mek hadis bakar rokok. Ora penggawean tapi. <laughs> Misalnya. Terus sing sing ngaram nom nisa iki dalil halal dia terus kayak dalil di wa kulu wasrobu ya ngelebokno rokok wong rokok bahasa Arabe wis bingung no ayo coba rokok kategorine am apa masrok ayo jawab jujur nak lah la matama ah, wala ayo jenisnya yang termakan apa terminum ayo jawab ayo bingung no kan Nah, terus Google ada dalil di. Ayo ra ono bahasa Arab, gitu, wis mulane wis sing rokok wis karepe kono, sing ora karepe kono. Kowe mati ya wis do mati dhewe-dhewe. Nah, sing kok ben sumayu nabi hukum bima kuntum. Sayate sumayu lawi marji hukum ngono sing kok balik pangeran kok pangeran piyambak sing napa? Sing ngisap. Ya wis. Tapi kecuali wau sing kiai wau, itu khusus nih. Kalau takoki pangeran khusus itu ada perlakuan apa khusus sih. Bahasa ya. Tapi ketok nikmat tenan. Kulo sering ngiri yo. Engger kula melakukan tiang ini sekitar 9 kilo, 8 kilo saking kawasan kulo. Engger mlaku-mlaku mesti ning pojok. Ono genge, ono wong pitu, tuwek kabeh. Kowe ku wis ana sing tau mondok ning Termas, Ploso, Lirboyo, pokoke mondok dhisik-dhisik. Kan santri dhisik kan meh mesti rokok iku dari mana. Menangi rokok mulai ngirisi bako dewi, sampai ngelelet, sampai kelobot, sampai era modern. Jute ora mati-mati, ora percaya malah bukan rokok mari mati. Ah, sing ora rokok luwih nom mati ya akeh. <laughs> malah do udah tambah omongi mati malah do dindi dene. Jadi subhanallah tenan. Tapi wong ngono niku wong ikhlas kula setuju ini Jadi sapi es barisa es tengok sini pojok napa? Masalah. Semua sawenange polis ya Allah. <laughs> Ada sebulan balik kulo niku kiai, kus tak pikir kulo kiai wopo tuh jebule delok biskup boten pantes. dek dekne yo ya iri, nono jangan nom nom delok biskup. Tadi <laughs> dia hasilnya yang kenes. <laughs> Delok can nom delok ada dutan yang kenes. dek dekne kiai. Lah yo hiburane mau rokok. Diharamno mui ora mangkel lho. Tapi kok mangkel lebih mu i piye berpe. Zaman mu mui no akhirnya kan mu ilah nyabut. Haram kalau sudah dilarang dokter. Lah wong iki kan gak ngarah konsultasi be dokter. i kan bareng muni haram kan dikritik wong akeh. Akhirnya haram jika sudah dilarang. Lah jenis iki kan mau konsultasi be dokter. Serepot-repot, sang sepuh-sepuh nih. Mung halal ujuk pamit. Wah, aku ngerti. Cara aku muni haram lah ya gitu ayo ya tetep rokok. Gayane tok. Cuma menawa yo ya wedi tenan sampe kula hormaten. Ki misalnya dadi kiai ngono kaya aku. Nggih mun Mbah khusus jenengan khusus ini. Tapi khusus barisa. <laughs> Ora tak bare khusus ning pojok musola, Mbah. Ampun teng imaman, Mbah. <laughs> Hukum kok khusus khusus Aduh aneh-aneh itunya. Kesusu iku minas kecuali dalam lima hal. Siji ngekei hormat tamu. Ini mau hormat tamu sing opo? Iku matam mbek masrok. Kalau gak makanan ya mi. Masalahnya tamu nih, <laughs> aku kepingin ya jaluk. Rokok. Iku ada hadis ya kangelan. Iku oh, ada hadis ya. Wa ana radhiyallahu anhu anna Rasulullah qol man atama akhul muslim wa harramahu wa lan akhrajal bagi. Wa ana bin Amr bin As radhiyallahu Rasulullah qol man atama akhahu huminal khubsi. Lagi jelas man sabane wong nge keimangan sapa man akhu ing min minal khubsi sanging roti. Roti lho ya. Ora rokok hatta isbiahu singa marekna sapa man ing tamu wasaqahu al ma. Lan ngombeni ya sangka ba banyu. Jadi ana wong di tamu dikei roti, dikei banyu, terutama wong dhisik tamu pancen lesu tenan. Tamu saiki kan bermakrung. Tamu saiki iku ora perlu hadis-hadis tamu saiki iku marung se. Marung se ape metu golek ngaji yo nyate klathak se. Tamu saiki iku wis kacau, iku ora perlu mbok hormat biarno ngono. Tamu. Iki tamu dhisik, wong dhisik kan gak ono warung, perjalanan bermil-mil mla, melaku. Maka perlakuan pertama sohibul bed adalah menyediakan ma makan, paham ya? Dan di tamu dhisik kan ngono kabeh nasibnya, paham ya? Wis melarat, gak ono warung. itu mertamu seneng tenan dikeimangan. mangan. Mulane cara wong kuno anggere tamu nomor siji pikirane Sohibul Bait ngekeki. Nah, saiki boten. Wamune iku malah gue bungkusan. Wah, kula batu marung nih, lu mau sekak karu-karuan tenan. Saiki angel golek hadis tamu saiki terus diapakno Wibarno iku. Sembarno penting gak ganggu wis. Manat ama akhahu minal khubzi hatta yusbiahu wa saqahu minal ma hatta yuriyahu sampai nyegerno sapa soibul badu ing tamu udah mengko ada sapa menenar sab akhonotik lawan jarak biro-biro sak kondang. Lah kulo khondakin khondaku nama satu kawasan yang berlubang. Jadi kue ben rokok itu di apa disekat sekian lubang. Mulane ini perang napa? Khondak. Sing perlubang lubang iku tujuh ratus tahun. Pinten? Jadi kemana antara kamu dan neraka itu ada penyekat, sing penyekat itu panjangnya perjalanan 700 tahun. Mana nih kira bakal mubun neraka. Jadi kue kepleset lah iku cebloke ora ron neraka. Mergo sama neraka masih jah. Tapi kena ratau hormatamu, hormat tamu mbek neraka jaraknya mesti setengah meter kepleset ya ceblok ngono maksudnya iku. Tapi nak kue sering hormat tamu iku mbek neraka jaraknya berapa? 700 perjalanan tujuh perjalanan 700 tahun. Akhirnya kue melakukan kepleset lah ceblok iku Orang teng pundi neraka. bagi wong sing ngekei mangan tamu nganggo roti nganggo banyu jelas loh nganggo roti nganggo banyu rokok ra ono pokoke walhasil rokok ra akhraja ngetono ing hati sebuah nasai wa tabrani wal hakim wal bihaqi Terus yang kudu kesusu meneh kan semua kesusu itu dari setan kecuali ini mahal. Kedua watat jisul mayit lan menyegerakan apa mayit? Mayit dulu sedikal didusi watakfi ini lan ngafani wa solati alai lan nyolati mayit wa mendem. Itu ora oleh santai-santai. Misalnya bapakmu mati, eh, santai wae, sesuk-sesuk ya ora apa-apa bernese. Cek kangen ning omah. Hari kedua tak kok ilang orang buat pendem ya sesuk-sesuk wae. Saya kita mergawe sik kacau ya ora. Mergo apa? lara kesusu ku se eh, setan ora oleh. Idama tanah harus mati sobo mayit yakinan kelan yakin. Ojo kok saking kesusure cek kejet-kejet ah nang pendem nang pendem <laughs> Nah bener-bener mah mati. Ono-ono. Musonda yo ono-ono. Jenenge mayit es mati tenan ya Mbah, ngono dibakas. Menyegerakan mayit pas dari musonaf ya, nah, es mati tenan. Ana nah, kecil kecil yo ya, ora ngara didusi. Ono-ono musonda. Nggih goro-goro. Ya, mayit itu nang kesusu di apa kelola, di di di nek wis jelas mati. Ya sekarang karuan masih ya, wong bodho ngenteni matine tenan. Sok ijek kejet-kejet mbok dusi mbok pendem. <laughs> Jenenge ya orang mayit ya babah gimana aneh. cari <laughs> ida mata <laughs> yakinan tak es mati ten. no no Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna awwala ma sa'atina perkara yujazal mukmin ba'da mauti sing diwales sapa al mukminu mukmin badha mauti sause matine mukminu ayyuh faro ento den sepura sapa mukmin janiman tabi janazah api-api mukmin sause mati iku wong sing ngetero janazah e didadekno disepura Allah Subhanahu wa taala maksudnya ngene api-api wong mukmin sing dadi mayit iku wong mukmin keramat sing ngetero janazah e disepu disepura mergo barokahe keramate mayit mayit luar biasa <laughs> Rawahul Bayhaqi wa rawanahu qali dama tarajul min ahlil jannah. Nah, iya. Semasa mulane wali ku barokah, mun wali ku barokah. Mbok ana sing rokok mbok ora ya ora wali ku barokah. Idza mata nalikane mati sapa ar wong lanang min ahlil jannah. Iku istahya isin sapa Allah wa taala. Allah iku sungkan ayu adziba ento nyiksa sapa Allah man ing wong hamalahu sing nggawa jenazah wa man tabi'ahu wa man shalla Dadi ana wali kapundhut gara-gara buat wali iki Allah itu malu kalau nyiksa sing ngangkat jenazah e, sing anut zai, maksudnya ngiring lan nyola nyolati. Jadi apa sungkan. Iku tau nyolati kekasihku. Iku pas kekasihku mati sing angkat janazah. Iku Allah sungkan apa nyiksa. Tapi nek sing ngurusi jenazahmu tenang aja, betul nyiksa-nyiksa ae. aja. ono sing disung gani. Mane iku wali sih, ben barokah menan. Mane penting jadi wali iku ben barokah wong sekelilinge. Paham barokah wong Jelas ya, idza mata rajulun min ahlil jannah istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man tapi mau lho syaratnya mayit. Mulai nak mayit takut sih. Wali tau rai. <laughs> nak ora ya kober teko ora ya wis kok. <laughs> Lah kowe dhewe apa wali kok geger ngono. Ya? Tapi nak wali sing kabundut kowe kudu cepet melok nglayani. Mergo apa? Istahyawahu ayu adiba man hamalahu wa man Ya huwaman sholat. Jadi si iji jika seorang lelaki min ahli jannah meninggal zamane wali, Allah itu sungkan atau malu akan menyiksa sing membawa jenazahnya, yang ngikuti jenazahnya dan yang mensolatinya. Jadi barokah hormat wali. Mulane dewe Kanjeng Nabi, api-api wong adalah lelaki sing dadekno wong sing ngiring jenazah iku disepuro. Mergo Allah ngregani mayit. Allah ngregani napa? Mayit. Mulane terus adate wong Jawa iku akeh sing bener, bener banget, ra trimo bener-bener banget. Nah ana wong soleh, wong alim kapundhut kan nganti gamane ora ana sing mikul ya, sing Jawa ya. Kan gamane sing mikul nganti tengok tengok saking apa? Oh, banyaknya yang ingin apa? Apa nyentuh apa? Kerandane. Saraku ngono kabeh, adat Jawa luar biasa. Ngrono mayit kok ulama utawa ngono kan mulai kau dalamnya <laughs> sampai kuburan kan wong full terus nanti sing ngangkat itu gak jelas apa? Sing ngangkat kan nganti ra jelas saking apa? sange ngaki. kau bawa idza mata rojulu min ahlil jannah istahyawahu ayu adziba man hamalahu wa tapi tabi'ahu wa man sallallahu. Rawahu Watas wijul binti idza balakot. Lan no anak wedok anak wis balik anak Isa anak Rasul man sawaja bintan tawat. Tapi zaman dhisik saiki diamuk apa? Komnas Perlindungan Anak ya. ngawe no anak wis balik. Padahal tak wedok baliknya songo sepuluh wala ngawek nomor sepuluh takut bela wa minamikum nah saiki mempersegerakan ngawek no anak wedok naik sebalik saiki mungkin gak wah mungkin jasa iki terane bro nama siswi bro umumnya umumnya kawin nomor dua dua dua siswi dua saiki serau usum rapi sangi sore rong pulau itu saiki usum ya usum Mana ribet ya. Eh. Manza wajah bintan tahu wajah Allah yaumal kiamah tajal muluk wong sing awekno anake jek prawan jek enom iku engko dikeki tahu wajah mongko ngekeki kuluk-kuluk ngekeki mahkota iman sapa Allah yaumal kiamah tajal muluk koyok kuluke para raja akhraja Ibnu Sa'id ya saiki ingin hukum fakih lah jika indikasi anak kamu solihah dan tidak ada masalah maka terlambat tuh aku yakin dimaklumi pangeran apalagi faktornya dia afifah dia gak nakal dia solihah nuntut ilmu aku yakin Allah maklumi tapi nyuwun sewu nak ada indikasi memang sembuhnya dia songko pacaran berlebihan kudu kawin, maka secara fakih harus nang di kawinkan. Kita pakai fakih saja lah. Karena fakih kan standar. Jika kondisinya tidak darurat, kenapa menjadi wajib? Ukuran fakih kan jelas, ya kan? Ukuran fakih kan nggak pakai rasa, pakai ketentuan. Jika kondisinya tidak darurat, misalnya perempuan ini soliha, gadis ini soliha, kenapa mendesak wajib? Kan tidak kan? Tapi jika potensi dengan tanda kutip bahaya, ya tentu secara fikih dikatakan wajib atau segera ya semono wae dadi ora usah napa jelimet-jelimet anut standar apa fikih. Wa qada udeni lan nyaur utang ida wajaba. Dadi ra oleh pepeh kowe wong sing aku ra usah kesusu, kesusu setan terus diutang ya santai. <laughs> nah, itu termasuk yang perlu segera nyaur utang kan aja kau ini toto kopo aja lu batasi utang. Terus nomor terakhir wa taubatu minad dzambi idza farata. Ora oleh misale kowe dar dosa, tobatem kapan? Kapan-kapan ae. Allah ora seneng kesusu, yuk kacau. Termasuk yang harus disegerakan adalah tobat. Wa taubatu lan tobat minad dzambi sing dosa idza farata nalikane pepeka sapa wong. niko kotala lafat Faroto, kelana itu azan kotala mana farata. Faroto, kodama tegese wis tau nglakoni sapa wong. Wa Umar radhiyallahu anhu lan sange Ibnu Umar radhiyallahu anhu Anu makanya sangking Umar lan Ibnu Umar. In kuna saat temen in kelakuan kuna ana kita ulan udu yakti ngitung kita li Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Kita-kita ini kadang ngitung ketika Nabi pinarak fil majlis yaqulu dawu sapa Nabi, "Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur." Jadi Nabi sing Nabi sing pun maksum sangking dosa niku sering dalam satu majlis istighfar sampai seratus kali. Jadi Nabi ini kadang-kadang, tapi ya tidak selalu, ya, kadang-kadang dalam satu majelis iku istighfar binten 100 kali dan tidak dengan redaksi kayak gue astagfirullah astagfirullah nah itu gampang redaksi ini Robbi firli watub tub alayya innaka anta tawabul ghafur Robbi do pengiran ingsun ighfir kula aturi nyepura panjenengan limaring ingsun wa tub lan kula aturi maringi tobat panjenengan ali atas ingsun Inna ka saat ini panjenengan antara panjenengan atau wabudat sing maringi tobat al kufur tudat sing agak nyepurane. Oleh Dawu ngoten wau mi'ata marah. Tapi tentu tidak selalu ya. Karena seringnya Nabi itu mesti mulang, wis jelas nih. Seringnya Nabi mesti mulang. Jadi jangan bayangkan boy anut Dawu ulama. Kata Ibnu Al Hajar Al Asqalani, semua yang dilakukan Nabi yang tidak wajib tentu itu hanya ahyanan apa? ahyanan pernah ada tempo begini, ada tempo begini. Tapi ada tempo di mana Nabi yang yang mesti banyak itu mulang. Wis masyur. Guys, yang mesti banyak itu mulang karena Nabi kalau habis sholat dia ya ngajar, kalau ketemu sahabat dia ya ngajar. Makanya sampai menjadi khazanah fikih yang berjilid-jilid karena Nabi terbanyak yang ngendikan apa mu mulang. Misalnya masalah warisan Al-Qur'an ya bakas piro. Ingkarat wahidatan falahan nisaf nanam wedok sito untuk separuh nak dua ke atas untuk dua per tiga engko nak lanang wedok validakar misu hadil unsayan buju untuk rubuh, terus wong wedok untuk sumun nak di anak sama ini nak radi anak sama ini sampai kemungkinan wong we anak radhi wong tua wa ingkana rojul kalah latan nabi muratu wah luar biasa ngantikan hukum jadi tentu yang seperti ini itu ahyanan apa ahyanan ya sekali tempo begitu tapi yang mesti selalu nabi itu yang jelas itu mulang ini yang nggak pernah ditinggalkan nabi karena ya memang Rasulullah itu win nama bu istu mu'aliman memang saya diutus Allah itu tugasnya mulang makanya nabi misalnya ketemu sahabat yang melarat ya pertanyaan pertama mesti yang terkait kewajiban dia karena nabi paling suka ngendikan ilmu Ya, ono sahabat ora gelem kawin mergo kelar bayar mahal terus Nabi ngendikan mahar iku harus mahal sing penting gini-gini. Mulane disebut apa? Walau khotaman min hadidin. Kok misalnya ono wong tukaran mbek bojone. Nabi jawab yo secara ilmu. Kowe tukaran rak iki Kok aku mbok elok-elokno jebule kok bengi kelon meneh jare Nabi. La Allahu ayudhoji ayudhoji mana napa kel Lan mulane kena dadi kiai no lanang wedok tukaran rasa usah melok-melok. Kena melok-melok jebule kono wis rukun meneh wis kelon meneh. Kowe dianggap kiai sing kecangkeman mergo ngomentari sana. Ngomentari sini. Jadi barno enak nang tukaran. Oh, enggak enggak nembe tukaran. Nyuwun solusi ya enggak buat solusi solusi solusine pun. <laughs> Nah, kono kesuwen kesuwen ngeluh yo wis kadosi sih e sing ngalami mboten. Nah, <laughs> iya, sing kurang ajar nak tamu ditakok, jenengan ngalami mboten. <laughs> Jawa oh, tamu elek takok ngono. Ya tapi iku kabeh napa ahyanan. Rabbi dumirani sing fir wa tub alaina ka satun panjenengan antara panjenengan atawa dzat sing akeh maringi napa to tobat al ghafur dzat sing akeh nyepu pura oleh dawuh Nabi dengan ini kalimat mi'ata roten kelawan pinten 100 kali. Rawang riwayat yang hadis Abu Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Abu Dawud alam wa